kami menjadi orang-orang yang merugi. Tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, Alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului janji Rob kalian? Dan Musa pun melemparkan lembaran-lembaran Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Musa berkata, Wahai Robku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu dan engkau adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari roh mereka dan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Orang-orang ia mengerjakan kejahatan kemudian bertobat setelah itu dan beriman. Sesungguhnya Robmu setelah tobat yang disertai dengan iman adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah amarahmu reda, lalu diambilnya kembali lembaran-lembaran Taurat dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut pada Robnya. Jadi Marah yang terpuji adalah marah yang disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap hak hak Allah Subhanahu wa taala dan marah tersebut tetap bisa dikendalikan oleh pelakunya secara santun. Kemudian pendengar, adapun marah yang tercela di antaranya adalah marah karena fanatisme terhadap suku. Sedangkan marah yang diperbolehkan adalah marah yang bukan pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pendengar beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang marah. Hal berikutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana adab-adab Islam mengajarkan seorang yang sedang marah untuk dapat mengontrol diri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Berikut ini ulasannya. Adab yang pertama adalah muatkan niat yang benar di dalam diri dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjauhkan diri, diri kita dari sifat marah ini. Nah, inilah terapi awal bagi seorang yang bersifat pemarah. Dan marahnya bukan pada hal yang terpuji. Jadi, sebelum kemarahannya muncul, ia selalu berdoa agar dihilangkan sifat marah yang berlebihan pada dirinya. Dan tidak dilupakan pula, setelah berdoa, hendaknya ia pun selalu melatih jiwa untuk tidak marah yaitu dengan sifat sabar dan memaafkan. Ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipancing untuk marah, yaitu ketika seorang badui menarik selendang dari leher beliau sampai terlihat di lehernya bekas tarikan selendangan tersebut. Walau demikian, beliau tidak memaki dan membencinya, bahkan memenuhi kebutuhan badui tersebut. Selanjutnya, Adab marah yang kedua adalah ketika marah hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terlaknat yaitu dengan membaca ta'awuz agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan amarah yang sedang bergejolak tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surab radhiyallahu anhu ia berkata, Aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapannya ada dua orang yang saling mencela. Salah satu dari kedua orang tersebut telah memerah wajahnya dan urat lehernya tegang.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 107.7 Almatuk FM, media dakwah dan tilawah. Disiarkan langsung dari Gedung Syam, lantai 2 Almatuk Islamic Boarding School, Jalan Kedampit, Cisaat, Sukabumi. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Maret 2019, 107.7 Almatuk FM mengudara kembali menyapa sahabat dakwah sekalian. Insya Allah, pada pagi hari ini bersama saya Supriyana akan menemani sahabat dakwah sekalian dalam program siraman kolbu selama 35 menit ke depan insya Allah. Alhamdulillah telah hadir di studio bersama kita ini Ustadz Dik Dikdik Hafidullah yang akan membahas eh, kitab Fikhul Muyassar. Baik, kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, bakhair, kaifa antum? Eh, langsung saja, eh, mari kita simak pemaparan kajian kali ini kepada Ustaz Dikdik. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Alhamdulillah atas nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita kita semua bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah karangan Syekh Saleh Al-Syekh dan yang lainnya hafizahumullah taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Para pendengar Al-Ma'atuk FM Rahimani wa rahimakumullah Di kesempatan yang lalu Kita telah mulai Bab yang kedua Yaitu yang berkenaan dengan Al-Awani atau Bejana-bejana Dan di kesempatan yang lalu Telah kita Jelaskan atau telah kita simak Ya, bejana apa saja yang diperbolehkan dan secara hukum asal seluruh bejana itu diperbolehkan kecuali bejana yang terbuat atau dilapisi oleh emas dan perak. Ya. Dan syariat kita mengecualikan yaitu bejana yang pecah kemudian disambung oleh sedikit dari perak. Ya, dengan syarat sedikit kemudian ada hajat, ada kebutuhan dan telah kita jelaskan perbedaan antara hajat kebutuhan dengan darurat itu kurang lebih yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu Adapun pembahasan kita kali ini berkata Syekh Saleh hafizahullah taala al-mas'alatu tsalitsah permasalahan yang ketiga niatul kufar berkenaan dengan bejana-bejana orang kafir apa hukumnya ketika kita misalkan membeli bejana dari orang kafir. Ya, apakah boleh kita langsung memakainya atau kita harus mencuci dahulu dikarenakan najis? Maka Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala di sini mengatakan Al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil Hukum asal dari bejana-bejana orang kafir Itu hukumnya halal Itu hukum asalnya <coughs> hukum asalnya boleh kita pergunakan. Illa idza ulimat najasatuha. Kecuali kalau diketahui akan kenajisannya. Ya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da wasliha. Sungguhnya kalau kita ketahui bahwasanya bejana itu adalah najis, maka tidak boleh kita pakai kecuali setelah setelah kita cuci. Di hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim <clears throat> Hal itu berdasarkan hadis dari Abi Sa'labah Al-Khushani. Semoga Allah meridhoinya. Ya. Beliau mengatakan Aku berkata kepada Rasulullah SAW, sungguhnya kami sedang berada di tempatnya ahlu kitab. Apakah kami langsung makan dari bejana-bejana mereka? <clears throat> Maka Rasulullah SAW mengatakan, لا تأكل فيها إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. Ya. Kata beliau Sallallahu alaihi wasallam Jangan kalian makan dari bejana-bejana tersebut Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan yang lain Maka cucilah bejana-bejana tersebut Kemudian makanlah dari bejana-bejana tersebut Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Di sini Rasulullah SAW di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kita boleh <clears throat> mempergunakan ya bejana-bejana orang kafir yang ya walaupun najis ya, itu masih boleh dengan syarat kita mencucinya. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasah. <clears throat> Adapun jika ya tidak diketahui akan keberadaan najisnya seperti misalkan pemiliknya itu diketahui tidak suka memakan daging yang najis ya seperti daging babi atau daging anjing atau yang lainnya maka kata Syekh di sini fa'innahu yajuz isti'amaluha Ketika itu ya kita boleh langsung memakainya. Ya, jadi dibedakan antara bejana yang berasal dari orang kafir jika orang kafir itu memang biasa mengkonsumsi daging najis seperti daging babi, maka ini masih boleh dengan syarat kita mencucinya. Berarti dihukumi sebagai najis. Adapun kalau orang kafir tersebut tidak suka memakan daging babi atau daging najis yang lainnya, maka ini boleh kita langsung untuk memakai bejana tersebut tanpa harus mencucinya. <clears throat> Apa dalilnya? لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء min mazadati imra'atin musyrikah. Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu pernah mengambil air yang akan dipergunakan untuk wudhu dari mazadah. Mazadah itu adalah tempat minum yang besar. Ya, kalau kita mungkin di zaman sekarang itu galon gitu ya. Dari tempat minum yang besar, ya, yang dimiliki oleh wanita musyrik. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kesucian <clears throat> akan bejana orang kafir selama tidak diketahui dia mempergunakan bejana itu untuk perkara yang najis. Ya. Nabi SAW langsung menggunakannya untuk berwudhu. Demikian juga para sahabatnya. Wali subhanahu qad abaha ta'ama ahli kitab ya demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu telah membolehkan kepada kita untuk memakan makanan ahli kitab baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, al yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Dan para ulama tafsir menjelaskan itu terutama ya sembelihan-sembelihan mereka itu halal bagi kalian wa ta'amuhu hillul lahum ya, dan wa ta'amukum hillul lahum demikian juga ya, sembelihan-sembelihan kalian itu halal juga bagi bagi mereka ya. wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim ya, dan mereka itu terkadang memberikan makanan kepada kita dalam bejana-bejana mereka. Ya. Bahwasanya orang-orang kafir itu terkadang memberikan makanan kepada orang musyrik eh, kepada kaum muslimin dalam bejana-bejana mereka. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhah fa akala minha. Ya. Sebagaimana ada seorang anak ya atau budak dari kalangan Yahudi. Budak dari kalangan Yahudi tersebut mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan, ya, untuk makan roti yang berasal dari gandum yang dicampur dengan minyak atau lemak daging. Ya. ya. Fa'akala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al Albani. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bejana orang kafir selama tidak diketahui suka memakan daging-daging yang najis maka hukum bejana aja gitu ya suci hukum bejananya itu suci berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat pernah berwudu dari tempat atau wadahnya orang milik wanita musyrik ya, demikian juga Nabi SAW pernah makan dari ya bejana yang disuguhkan oleh seorang budak Yahudi ya. ini permasalahan yang pertama yang bersama kita pada hari yang berbahagia ini. Ya, bahwasanya bejana orang kafir itu hukum asalnya boleh kecuali kalau diketahui ya dia suka mengkonsumsi najis maka kita wajib mencuci bejana tersebut ya. Kita lanjut ke permasalahan yang setelahnya. Al-mas'alatur rabi'ah Permasalahan yang keempat At-taharatu fil aniyatil muttakhadhati min juludil maitah Kesucian bejana yang terbuat dari ya, kulit hewan bangkai. Ini permasalahan yang bersama kita yang kedua di pagi yang berbahagia ini. Para pendengar al FM rahimani wa rahimakumullah. Syariat kita itu melarang kita mengkonsumsi bangkai. Ya. Baik itu dagingnya, darahnya, ya. Itu tidak boleh kita konsumsi. Demikian juga kulitnya itu tidak boleh kita makan. Walaupun hukum hewan tersebut secara asal boleh kita makan. Namun ketika dia sudah menjadi bangkai, maka tidak boleh kita makan. Kecuali ya yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya uhillat lana maitatan dihalalkan bagi kami dua bangkai ya yaitu bangkai belalang dan bangkai hewan laut atau hewan yang berada di air. Adapun hewan-hewan yang berada di darat walaupun hukum asalnya boleh itu tidak boleh kita makan bangkainya. Namun di sini syariat kita mengecualikan ya untuk mempergunakan kulit dari bangkai tersebut ya selama sudah disamak. Oleh karenanya Syekh Saleh hafizahullah taala beliau di sini mengatakan jildul maitati idza dubid tahur wa jaza isti'maluhu. Kulit bangkai jika sudah disamak ya, disamak itu maksudnya adalah ketika ada kulit yang sudah dipisahkan antara kulit tersebut dengan daging dan lemaknya sudah dipisahkan ya daging dan lemaknya itu sudah dipisahkan dan dikeluarkan dahulu dari kulit tersebut kemudian kulit tersebut dikeringkan dengan menggunakan zat yang mampu untuk ya menjadikan kulit itu tersamak. Di antaranya adalah garam atau getah ya, getah-getah sebagian pepohonan. Ya. Maka kulit bangke jika sudah disamak itu tohur suci wajah wajaz amaluhu dan boleh kita pergunakan ya. pergunakan untuk apa ya misalkan untuk kita jadikan sebagai tempat minuman ya, atau tempat makanan ya, tempat minuman ya lebih cocoknya tempat uh, air bukan tempat minuman tapi tempat air yang bisa kita pergunakan untuk berwudu ya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ya eh, Muslim dan Ibnu Majah ayyuma ihabin dubik faqad tahur dalam riwayat Tirmidzi dan Muslim Nabi SAW bersabda ayyuma ihabin dubik faqad tahur ya setiap daging yang sudah disamak maka dia menjadi suci ya ini penjelasan dari Rasulullah SAW setiap daging ya yang disamak maka dia suci. Ini secara umum. Ya. Dan yang dimaksud dengan ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Kulit yang belum disamak. Ya. Ayyuma ihabin dubik faqad tahur. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به Demikian juga dalam riwayat Muslim dan Ibnu Majah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melalui bangkai kambing yang sudah ya tergeletak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah mereka mengambil kulitnya fada fadabaguh kemudian mereka menyamaknya fantafa'u bih kemudian mereka mengambil manfaat dari kulit tersebut faqalu innaha maitah maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah sungguhnya ya hewan ini sudah menjadi bangkai maka Rasulullah SAW menjawab fa innama haruma akluha Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Ya. Maka dari hadis yang mulia ini bisa kita pahami bahwasanya ya ketika ada kulit yang kita samak ya itu menjadi suci dan boleh kita pergunakan dengan syarat tidak boleh kita makan. Ya, oleh karenanya mungkin dalam pembahasan ini ada pertanyaan yang khusus bagi orang-orang Indonesia dan mungkin tidak didapati oleh negara-negara lain. Ya. Apa itu? Apa hukumnya? Ya, kita memakan kerupuk dari kulit bangkai. Ya, mungkin ini pertanyaan ini tidak ada di negeri lain kecuali negeri-negeri yang mirip dengan Indonesia yang mengkonsumsi kerupuk. Ya. Adapun ya, negeri seperti negeri-negeri yang ada di Timur Tengah ya, itu jarang mereka atau tidak pernah saya dapati ada orang yang mereka ya menjadikan kulit kambing atau kulit sapi dijadikan sebagai kerupuk. Ya, maka apa hukumnya kita mengkonsumsi kerupuk kulit sapi yang sudah menjadi bangkai. Maka dari penjelasan yang barusan kita dengar dari hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dan Ibnu Majah bisa kita ketahui bahwasanya kerupuk kulit sapi yang dia itu sudah menjadi bangkai haram kita makan ya, haram kita makan mimma tahillu hadzaka wa illa fala. Hukum ini berlaku bagi ya bangkai yang bisa dihalalkan untuk dimakan dengan penyembelihan. Ini boleh kita samak ya. Boleh kita keringkan kemudian boleh kita manfaatkan kulitnya. Yaitu hanya daging hewan yang boleh kita makan dagingnya. Ya. Hanya kulit yang berasal dari hewan yang ber, yang boleh secara hukumnya itu untuk kita makan. Wa illa fala. Kalau seandainya hukum hewan itu tidak boleh kita makan, maka tidak boleh juga kita ya menyamak kulitnya kemudian kita memanfaatkan kulit tersebut. Wama sya'ruha Adapun rambutnya Fahuwa tahir Ya Adapun rambut dari bangkai itu suci Aisyarul sya'rul maitatil mubahatil akal Fi halil haya Ya Adapun rambut Ya Itu suci Walaupun itu berasal dari bangkai ya yang boleh kita makan dagingnya dalam ya keseharian. Namun ketika sudah menjadi bangkai, itu yang dihala, yang diharamkan adalah memakan dagingnya, ya. Kemudian juga memakan kulitnya. Adapun untuk mempergunakan kulitnya setelah disamak, ya, itu boleh. Demikian juga mempergunakan rambutnya atau mempergunakan bulu-bulu hewan tersebut, ya atau kukunya barangkali ya kalau ada manfaatnya misalkan itu boleh ya, untuk kita pergunakan ya, dalam anggota-anggota badan yang tidak mengalir darah di situ atau tanduknya ya, tidak mengalir darah di situ maka boleh kita manfaatkan tanpa harus disamak ya, tanpa harus disamak wa ammal lahmu fa innahu najis wa muharramun akluhu adapun daging maka najis daging bangkai itu najis dan diharamkan untuk kita memakannya. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Ya kecuali jika dia sebagai darah yang mengalir. Ya, dihalalkan bagi kita makanan-makanan atau hewan-hewan kecuali yang dia itu berupa bangkai. Yang pertama maitan, audaman masfuhan atau darah yang mengalir. Ya, aulah makhinzirin atau daging babi fa innahu rijs. Sesungguhnya hal tersebut najis. Ya. Dari ayat yang mulia ini bisa kita fahami bahwasanya daging bangkai itu najis. Demikian juga darah yang mengalir itu najis, terutama ketika banyak. Adapun sedikit maka pendapat yang kuat itu tidak najis. Aulah khinzir, demikian juga daging babi itu najis. Ya maka tidak boleh haram hukumnya ya kita memakan daging bangkai wa yahsulu ad-dabru bi tanzifil adha wal qadar alladhi kana fil jild ya wasitati mawadin tudafu ila al-ma' kal milh wa ghairihi bagaimana cara kita menyamak menyamak kulit-kulit tersebut Caranya adalah dengan kita membersihkan kotoran-kotoran atau najis-najis yang melekat pada kulit tersebut. Ya, misalkan ada dagingnya atau ada lemaknya kita bersihkan dahulu ya dengan ditambahkan yaitu ya, air yang dicampur dengan garam, air yang dicampur dengan garam atau zat yang selainnya ya أو بالنبات المعروف كالقرع biasa dipergunakan untuk menyamak kulit seperti korot. Korot itu pohon yang tinggi yang ada buahnya kecil. Ya. Atau al-ar-ar, ya al-ar-ar itu adalah pohon sejenis pinus. Itu juga bisa dipergunakan untuk menyamak wanahwiha wanahwihima atau yang selainnya yang bisa dipergunakan untuk ya menyamak kulit-kulit tersebut. Wa amma ma la tahilluhu zaka fa innahu la yathhur wa ala hadha fa jildul hira wa ma dunaha fil khilqah la yathhur bid dabri walau kana fi halil haya tahiran. Adapun yang tidak halal untuk kita sembelih, maka kulitnya tidak suci dengan proses penyamakan. Oleh karenanya, kulit kucing misalkan atau yang selainnya ya yang di bawah ya eh, badannya itu lebih kecil daripada kucing dan tidak bisa kita makan, maka tidak suci untuk ya disamak. Kulitnya itu tidak menjadi suci dengan disamak. Walaupun kucing itu secara secara hukumnya itu suci ya. Namun ketika menjadi bangkai kulitnya itu tidak bisa kita kita uh, sucikan dengan menyamak. Walau kana fi halil hayah tahiran. Walaupun ketika hidupnya dia ya suci. Wajil duma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayah fa innahu la yadkhur dibang. Demikian juga kulit yang diharamkan dagingnya untuk kita makan. Ya. Walaupun kita meyakini ya, ketika hidupnya dia itu suci. Ketika hidupnya dia suci. Namun tidak boleh kita makan dagingnya, maka ya, tidak boleh kita juga menyamak kulitnya kemudian kita manfaatkan kulitnya ya. Maka ringkasannya bahwasanya setiap hewan yang mati ya selama dia boleh kita makan dagingnya maka kulitnya bisa suci dengan proses penyamakan ya dan setelah disamak kulit itu boleh kita manfaatkan untuk menjadi wadah air atau yang lainnya dan setiap hewan yang mati yang menjadi bangkai dan dia itu bukan termasuk hewan yang boleh kita makan dagingnya maka ya kulitnya itu tidak bisa kita samak kemudian kita manfaatkan kulit tersebut ya. mungkin ini pembahasan yang singkat ya yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang telah disampaikan وصلى warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat tua sekalian tetaplah di ruang anda 107.7 al FM Media Dakwah dan Tilau. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian kita pada pagi hari ini dari Ustadz Titik yang membahas kitab Fiqhul Muyassar. Eh, baiklah sahabat dakwah sekalian, Akhirnya kita berada di penghujung acara. Jangan lupa jangan lewatkan kajian berikutnya itu besok hari Jumat eh, dengan Ustadz Latif Maulana yang akan membahas kita beriadu solihin. Jazakumullah khairan. Saya undur diri dari ruang dengan Anda. Saya tentu tulis 107.7 Almatuk FM Media Dakwah dan Tilawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seratus tujuh poin tujuh. Seratus tujuh poin tujuh. Seratus tujuh poin tujuh. Seratus tujuh poin tujuh. Almat.